wa taala sampai ajal menjemput seseorang. Masing-masing dari kita hamba-hamba Allah tabaraka wa taala dituntut untuk menghambakan diri kita sampai ajal menjemput kita masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin dan beribadalah kepada Allah kepada Rabb kalian hatta ya'tiyakal yakin sampai datang kepada kalian al yakin yakni al maut sampai datang kepada kalian yang namanya kematian masing-masing kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang istiqomah di atas al-haq Dan juga An Nabi alaihi wasallam menjamin bahwasanya al-haq ataupun di sana ada orang-orang yang senantiasa di atas al-haq sampai hari kiamat. Jaminan dari Rasulullah SAW yang itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa akan senantiasa ada dari umat ini umat Islam sekelompok orang yang mereka senantiasa dohirina alal haq orang-orang yang mereka menampakkan al-haq senantiasa di atas al-haq hadis yang sangat masyhur yang dikenal dengan hadis At-Taifah Al-Mansurah mengenai kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda La tazalu ta'ifatun min ummati dohirina alal haq Akan senantiasa ada Akan terus menerus ada Sekelompok dari umatku Dari umat Islam dohirina alal haq Dalam riwayat yang lainnya Dengan tambahan mansurin Adanya sekelompok orang yang mereka menampakkan al-haq Mansurin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidaklah mudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Wala man khadalahum. Tidak pula mudaratkan mereka membahayakan mereka orang-orang yang menggembosi mereka. Orang-orang yang mengolok-olok mereka orang-orang yang mencaci mereka hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik sampai datang ketetapan Allah sampai datang yang namanya ajal Allah Subhanahu wa taala wa hum ala dzalik sementara mereka istiqomah di atas yang demikian itu ini merupakan janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan jaminan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga yang namanya agama Islam ini. Akan menjaga yang namanya Al-Qur'an, akan menjaga dinul Islam dan juga dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijamin akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Maka yang justru kita khawatirkan para hadirin adalah diri-diri kita apa kita termasuk orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istiqomah di atas siratal mustaqim, di atas Islam yang hak atau justru sebaliknya? Kita orang-orang yang merasa bosan dari jalan al-haq, merasa bosan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya memilih jalan-jalan yang lainnya. Akhirnya terpental dari jalan al-haq memilih jalan-jalan kesesatan. Ini merupakan pilihan para hadirin. Tidaklah seorang di atas al-haq kecuali pasti di atas al-batil. Tidaklah seorang di atas jalan siratal mustaqim kecuali dia di atas subul yang digambarkan dalam hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud Nabi sallallahu pernah khatalana khututon pernah memberikan atau membuat garis garis yang lurus dan juga di samping kanan kirinya garis-garis yang banyak. Garis yang lurus tadi adalah garis ataupun jalan suratul mustaqim. Jalan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara jalan-jalan yang lainnya di sana tidaklah ada satu jalan kecuali pasti ada syaitan yang menyuruh kepada kebinasaan. Ini pilihan para hadirin. Kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang selamat, maka mau tidak mau dan itu harus wajib untuk mengikuti Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kafah tidak memilah syariat-syariat yang ringan baginya kemudian meninggalkan syariat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya tidak itu bukan prinsip seorang mukmin, tidak prinsip seorang muslim yang sejati. Ketika Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah. Tidak memilah syariat yang mudah-mudah saja. Kemudian dia masih sebagian mengikuti hawa nafsunya. Tidak. Tapi seorang mukmin dia senantiasa tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita senantiasa saling tawasul bil haq, saling berwasiat dalam perkara al-haq dan juga saling berwasiat dalam perkara as-sabr, kesabaran, maka mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mereka istiqomah di atas al-haq. Karena kalau tidak pada hadirin yang saya muliakan, kalau sudah seorang itu bosan dengan al-haq, bosan berteman dengan orang-orang yang soleh, bosan meniti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju kebinasaan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, fa'in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum kalau jika seandainya kalian tatawallau kalian berpaling dari jalan suratul mustaqim kalian tidak mengikuti sunnahnya Nabi Ali alaihi Wasallam yastabdil qauman ghairakum saya dan pasti kalian akan diganti dengan kaum yang lebih baik daripada kalian diganti dengan orang-orang yang lebih baik daripada kalian kesemangatannya kesungguh-sungguhannya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kalian kalau kalian bosan sudah tidak mau taat kepada Allah kemudian berpaling dari jalan suratul mustaqim menuju jalan-jalan kemaksiatan kebid'ahan kesyirikan silahkan kata Allah Subhanahu wa taala yastabdil qauman ghairakum pasti Allah akan ganti kaum selain kalian thumma kuno amsalakum dan kaum tadi yang mengganti orang-orang yang berpaling dari jalan Allah adalah kaum yang tidak seperti kalian kaum yang tidak lemah seperti kalian tim mereka adalah kaum yang lebih baik daripada kalian maka di sini juga para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan betapa pentingnya kita senantiasa al-isti'anatu billah. Senantiasa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kokoh di atas jalan al-haq. Betapa kecilnya pengorbanan kita untuk mendapatkan hidayah. Betapa rendahnya dan tidak pantas kalau itu semata-mata karena amalan kita kemudian kita istiqomah tidak pantas para hadirin. Bahkan para malaikat yang setiap hari mereka sujud kepada Allah, para malaikat yang senantiasa seru kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Ketika nanti di akhirat mengatakan ya Rob, ma'abad ma'abda ma'abadnaka haqqo ibadah. Wahai Rob kami, sungguhnya kami adalah hamba-hamba makhluk yang tidak beribadah kepada Engkau dengan sebenar-benarnya ibadah. Ini keadaan malaikat para hadirin. Hanya saja mereka mengatakan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini betapa mahal yang namanya hidayah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala Allah pilihkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki semata. Para hadirin kaum muslimin muslimat, para jamaah yang saya muliakan, Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali mengkaji sebuah risalah yang sangat penting terkhusus di waktu-waktu kita ini itu risalah yang berjudul Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah min usuli akidah ahli sunnati wal jamaah termasuk prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang mana semakin hari berganti yang namanya waktu banyak mereka orang-orang yang yantasibuna illa ahli sunnah wal jamaah yang mereka mengaku menisbatkan diri-diri mereka kepada nama ahli sunnah wal jamaah wahum laisa minhum sementara mereka bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah mungkin dengan lisannya dengan berkor-kor mereka mengatakan kami ahlu sunnah wal jamaah yang sejati kata mereka namun semua itu tidaklah dengan pengakuan para hadirin yang namanya sesuatu penyandaran ini harus dibuktikan dengan amalan innama yuzaki al mar'a a'maluhum hanya saja yang mentaskiah seseorang itu bukanlah dari orang-orang lain Syekh Fulan mengatakan dia seorang alim, seorang syekh dan sebagainya tidak. Tapi hanya saja yang mentazkiyah seseorang itu adalah amalannya masing-masing. Bukan karena pujian manusia, bukan karena gelarnya. Tapi yang mentazkiyah, yang merekomendasi orang tersebut dilihat dari amalannya masing-masing. Baik. Pembahasan kita dari pembahasan usul tingkat ahli sunnah wal jamaah sampai pada usul yang pertama yaitu al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhiri wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih sekarang kita masuk pada pembahasan iman yang kedua yaitu al-imanu bil malaikati iman dengan para malaikat Para hadirin yang saya muliakan, al-imanu bil malaikah mengimani adanya malaikat ini merupakan pondasi dari pondasi-pondasi Islam. Iman kepada para malaikat ini merupakan pondasi asas Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-258. Surat Al-Baqarah ayat 258. Allah berfirman, "Amana rasulu bima unzila ilaihi mirabbihi wal mu'minun." Dan Ar-Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amana beriman bima unzila ilaihi rabbihim dari apa yang telah Allah turunkan kepadanya dari Robnya, beriman kepada Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepadanya wal mu'minun dan juga orang-orang yang beriman Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Dan juga mereka beriman kepada Allah mereka beriman kepada malaikah, mereka beriman kepada kitab-kitabnya dan juga beriman kepada rasul-rasulnya. La nufarriku baina ahadim mirusulih Dan kami tidaklah membeda-bedakan, memilah-milah di antara rasul-rasul yang ada. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka mengatakan <clears throat> kami mendengar dan kami taat Hufronaka rabbana wa ilaikal masir wahai rob kami ampunilah kami dan hanya kepadamu kami akan kembali pada ayat ini para hadirin yang saya muliakan disebutkanlah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang mukmin mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada malaikatnya, orang-orang yang beriman kepada kitab-kitabnya dan juga kepada rasul-rasulnya. Di sini sangat jelas bahwasanya al-iman bil malaikah itu merupakan pondasi dari pondasi Islam. Dan juga dari yang lainnya para hadirin yang saya muliakan <clears throat> hadis yang sangat masyhur yang dikenal dengan hadis Jibril Mungkin para jamaah sudah menghafal hadis yang panjang namun yang sangat masyhur lebih dikenal dengan hadis Jibril. Ada yang hafal para hadirin? Hadis yang panjang ya. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Arba'in an Nawawi ya. hadis yang keberapa? Mas? Hadis keberapa, Mas? Hadis yang ke kedua, yakin? Itu hadis yang kedua. Hadis disebutkan oleh alimam imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Hadis yang nomor dua. Setelah membawakan hadis yang pertama mengenai niat, kemudian hadis yang kedua yaitu hadis Jibril. Ya, hadis Jibril. Dikarenakan ketika itu malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan dengan rupa dengan seorang yang syadidu bayadi thiyab. Seorang yang sangat putih pakaiannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemudian merubah atau malaikat jibril berubah menjadi bentuk manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan penampakan yang sangat bagus. Yaitu pakaian yang digambarkan pakaian yang sangat putih. Kira-kira pakaiannya seperti apa para hadirin? Pakaian sangat putih seperti apa? Apa pakai sarung gitu? Atau pakai celana gitu? Kira-kira bagaimana? Ini malaikat Jibril turun ke langit dunia, bahkan turun ke bumi, ya, menjelma menjadi seorang manusia. Ya, sampai-sampai digambar oleh para sahabat ketika itu yang hadir, ya. La ya'rifu minna ahadun. Tidak ada yang mengetahui di antara kita, nggak ada yang kenal. Ya. La yuro alih atharu safar. Tidak pula terlihat ini orang habis pergian. Dari mana tidak terlihat. Maksudnya dia tiba-tiba ada di situ. Ya. Kemudian menjelma menjadi manusia. Digambarkan dengan pakaian yang sangat bagus. Ya. Allah pilihkan dengan pakaian berwarna putih. Yang tergambar yaitu seperti apa? Pakaian komis. Pakaian jubah. Putih semuanya. Ya. Pakainya putih. Bahkan ini merupakan pakaian yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Aisyah, "Ahabbu thiyabi ala Rasulullah sallallahu alaihi al-qamis." Pakaian yang paling dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Lalu sebagian dai, sebagian tokoh ketika ditanya oleh kaum muslimin apa hukumnya menggunakan jubah maka jawabannya masing-masing. Ada yang mengatakan jubah itu adalah pakaian adatnya orang apa? Orang Arab katanya. Ada yang mengatakan lagi kalau orang pakai jubah itu ekstrim, ya keras. Lalu kita mengajak para hadirin. Nabi SAW paling menyukai, paling mencintai pakaian apa? Jubah pakaian gamis. Lalu apakah pantas kalau kita mengatakan Rasul sallallahu Nabi kita Muhammad sallallahu itu orang yang keras? Ya, tidak mungkin para hadirin. Atau lebih parah lagi ada seorang dai mengatakan barang siapa yang pakai jubah tasyabbuh dengan dengan apa namanya? artis India. Ya. Ada yang mengatakan ya, kalau orang itu pakai jubah tasyabbuh dengan apa? artis India Amitabh Bachchan. Kalau mungkin yang eh, sudah tua-tua tahu Pak ya? ya. Dulu mungkin waktu masih muda sering nonton film India, gitu ya. Kemudian lihat apa? Lihat artis namanya siapa? Amitabh Bachchan. Senangnya pakai apa? Pakai jubah gitu Pak ya. Katanya tasyabuh, menyerupai apa? Amitabh Bachchan. Wal billah. Ya, hati-hati ucapan seperti ini. Sementara gamis ataupun jubah itu merupakan pakaian yang paling dicintai Rasulullah SAW. Kok dia dengan lancangnya mengatakan tasyabu dengan apa? Artis. Ya. Ada yang mengatakan lagi tadi apa? Dikatakan adatnya apa? Orang Arab. Ada yang mengatakan lagi itu hanya pakaian-pakaian yang dipakai orang Arab tadi, ya. Berlebih-lebihan katanya. Wal billah. Ya. Hati-hati. Ini merupakan sunnahnya Nabi. Walaupun bukan wajib para hadirin, ya. di sini ada yang pakai apa? lengan pendek juga nggak apa-apa gitu ya. Ada yang pakai baju koko juga boleh, pakai sarung, pakainya hitam juga nggak apa-apa. Tapi yang menjadi masalah para fik terlalu kebablasan ya. Dia ingin menyampaikan ya. ingin menyampaikan bahwasanya pakai baju batik itu boleh ya. Pakai baju koko itu juga boleh. Itu benar. Selama menutup aurat, selama apa? tidak musbil itu boleh dengan pakaian yang rapi gitu ya biar di masyarakat apa e, tidak terlalu terkesan eksklusif gitu mungkin ya. tapi sayangnya kebablasan para hadirin dia menyampaikan jubah itu tasyabu dengan artis ya dikatakan sebagai adatnya orang Arab saja Waliyadzillah. walaupun kita katakan jubah itu tidak wajib ya dan juga boleh seorang sholat pakai baju batik juga boleh ya. yang tidak bergambar makhluk bernyawa tentunya pakai sarung yang menutup auratnya ya. Seperti itu. Jadi e, ketika menyikapi sesuatu jangan hanya semata dengan hawa nafsu, ya. Boleh seorang pakai pakaian yang sifatnya menutup aurat yang syar'i boleh. Bahkan terkadang ya, ketika sebuah masyarakat itu sangat antipati dengan pakaian jubah ya. Maka eh, ketika itu jubah jangan dipakai dulu ya, ketika antipati. Tapi alhamdulillah di Masjid Agung Darussalam ini ya, di Purbalingga ini Alhamdulillah masyarakat sudah semakin mengenal ya tidak langsung mengatakan oh itu teroris tidak ternyata ciri-ciri teroris juga bukan seperti itu ya sebagian antum melihat kejadian terakhir pengeboman di Tamrin sana ya pembunuh diri yang ngebom pakai jubah atau pakai celana levis pak ya. pakai celana levis pak ya pakai celana levis Sempat saya kirimkan ke salah satu anggota eh, polisi, saya kirimkan ketawa-ketawa ya. Ciri-ciri teroris ya, tidak pakai jubah gitu ya. Tidak pakai kolan suah, peci, tapi pakainya apa? Pakainya topi gitu ya. ya contohnya seperti itu. Bawanya tas gitu ya, pakai kaos seperti itu. Jadi sunnah Nabi jangan dihinakan. Jangan karena sikap yang e, ya perasaan semata sampai kebablasan mengatakan jubah itu apa? Tasyabuh dengan artis, pakaian yang e, keras dan sebagainya tidak. Ya, tapi justru kita kenalkan kepada masyarakat, jubah itu merupakan pakaian yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti wajib, Pak. Ya, bukan berarti wajibnya boleh pakai sarung, pakai baju koko dan yang lainnya juga boleh. Kembali ke hadis tadi. Ya, kita lagi bahas mengenai iman bin malaika. Kemudian ketika itu <clears throat> malaikat Jibril bertanya mengenai Islam. Kemudian bertanya mengenai al-iman. Ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepada saya yang namanya al-iman. Maka Rasul mengatakan antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina awal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ini syahidnya para hadirin. Yang namanya iman itu engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada rasul-rasulnya. Beriman kepada hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini juga dalil para hadirin. Bahasanya al-iman diantaranya adalah iman bil malaikat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang mengingkari adanya malaikat tidak beriman dengan malaikat mereka di atas kekufuran keluar dari apa? Islam. Kalau ada seorang yang meyakini tidak adanya malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa keluar dari apa? Islam, ya. Allah sebutkan dalam firman-Nya <clears throat> mengenai orang-orang yang mereka mengingkari adanya adanya malaikat disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-136 Allah berfirman wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dalla dalalam ba'ida barang siapa yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala tidak beriman kepada Allah wa malaikatihi dan juga dia tidak beriman tentang adanya malaikah wa kutubihi tidak pula beriman dengan apa? Adanya kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Ya. Warusulih dan juga tidak beriman dengan rasul-rasulnya wal yaumil akhir, tidak pula dengan adanya hari akhir. Faqad dalla dalalan ba'ida. Sungguh dia telah sesat ya, dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Ini ancaman yang keras para hadirin bagi orang-orang yang mereka mengingkari adanya malaikat. Ada sebagian yang ditokohkan di Mesir sana, namun banyak juga diadopsi di negara kita. Seorang yang memiliki pemikiran mengenai malaikat, keyakinannya adalah bahwasanya mereka tidak meyakini malaikat itu berupa yang namanya wujud. Keyakinan ahlu sunnah, keyakinan kaum muslimin, mereka meyakini bahwasannya malaikah itu memiliki wujud. Sebagaimana apa? Manusia. Sebagaimana yang namanya jin. Ya. Di sana ada seseorang tokoh, kalau saya sebutkan mungkin antum tahu gitu ya. Ini disebutkan apa tidak para hadirin? disebutkan ya. tokoh yang bernama Muhammad Abduhu siapa Muhammad Abduh dari Mesir ya. tokoh yang sangat dikenal dia punya pemikiran bahwasannya malaikat itu bukanlah berupa wujud berupa bentuk bukan tapi dia mengatakan bahwasanya malaikat itu kuatun khairiyah dia mengatakan malaikat itu hanya apa? Kuatun khairiyah anufus. Simbol kekuatan dalam apa? Jiwa. Ya. Kalau bahasa kerennya apa para hadirin? Power apa? Dalam jiwa gitu ya. Ini pemikirannya. Dan juga orang-orang yang bersama dia. Ya. Dan juga ketika dia menyikapi atau meyakini bahwasanya jin ya bahwa bahwasanya jin, syaitan dia mengatakan kalau jin ataupun syaitan ya, jin yang jahat atau secara jin secara umum itu adalah kuwatun syirriroh kekuatan kejelekan ya. Jadi hanya lambang saja. Kalau malaikat itu kekuatan yang sifatnya baik, kalau jin itu kekuatan apa? Yang sifatnya jelek ya. Ini pemikiran salah seorang tokoh ya sudah saya sebutkan tadi namanya ya dalam rangka untuk berhati-hati dengan pemikiran yang seperti ini dengan orang-orang yang mengambil dari dia ya hati-hati salah satu pemikiran ya filsafatnya bahasanya malaikat itu tidak berupa wujud tapi apa kuwatun khairiyah simbol yang namanya kekuatan yang baik ini kata mereka baik <clears throat> Maka di sini dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah mengenai makna al-iman bil malaikah. Apa itu makna iman kepada malaikat? Ya. Anda bisa tulis para hadirin. Maknanya adalah <clears throat> atas diku biwujudihim membenarkan mengenai wujud mereka membenarkan mengenai wujud apa malaikat kita meyakini bahasa malaikat itu berwujud dan ada ya dalilnya diantara yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Fatir ayat yang pertama Disebutkan dalam surat Fatir ayat yang pertama Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard jailil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulatha wa ruba yazidu fi khalqihi mayasha sangat jelas para hadirin di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Fatiris samawati wal ard. Zat yang telah menciptakan adanya langit-langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan dan menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan ya, sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Uli ajnihatin masna wa wa ruba' yang para malaikat tadi memiliki yang namanya apa? Memiliki sayap-sayap. Kira-kira kalau punya sayap itu berbentuk apa tidak para hadirin? Berbentuk atau hanya simbol saja? Eh? Berbentuk ya? ya. Allah mengatakan jailil malaikati rusulan uli ajnihatin. Punya bentuk apa? Memiliki sayap-sayap. Masna ada yang dua sayapnya, ada yang tiga, ada juga yang berapa? Yang empat. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya dua kali. Malaikat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki memiliki 600 sayap. Berapa sayap para hadirin? 600. Yang digambarkan ketika itu ya, madal ufuk membentang dari ufuk barat dan ufuk timur. Ya. Ini malaikat Jibril. Ya. Amin, malaikat yang sangat kuat. Bahkan di sebuah hadis disebutkan mengenai malaikat-malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berapa malaikat pemikul arsy? Para hadirin? Berapa? Wayah milu arsya rabbika yawma idzin samaniyah dan yang memikul arusnya Allah Subhanahu wa taala ya ketika itu ada delapan malaikat Nabi sallallahu alaihi menggambarkan bagaimana malaikat tadi ya jarak antara apa namanya ini Pak apa bagian bawah apa telinga dengan pundaknya ya ratus tahun perjalanan Saya digambarkan para hadirin Ya, jangan menggambarkan seperti apa ya. Antum bayangkan saja 700 tahun perjalanan jarak antara bagian bawah telinganya malaikat pemikul arus dengan pundaknya perjalanan 700 tahun ya subhanallah seperti apa kira-kira ya. menunjukkan di sini para hadirin malaikat itu berupa apa wujud ya Bukan seperti tadi pemikiran orang-orang filsafat. Ya. Kemudian di sini wa annahum khalqun min khalqillah. Bahwasanya mereka para malaikat adalah makhluk makhluk dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khalaqahum min nurin dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, dari apa? Cahaya. Ini asal penciptaannya para hadirin. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis hadis riwayat Muslim <clears throat> disebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengkabarkan mengenai penciptaan malaikat, penciptaan jin, iblis dan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqa iblisu min marijin min nar wa khuliqa adamu min haythu wusifalakum." Yang artinya para hadirin Malaikat-malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Asal penciptaan malaikat dari apa? Cahaya. Wa khuliqa iblis dan iblis diciptakan dalam riwayat yang lainnya menyebutkan wa khuliqal jan dan jin itu diciptakan ya. jin minar dari api yang menyala-nyala ya. Kalau iblis dari apa tadi? api yang menyala-nyala, yang sangat panas, yang hitam, yang pekat. Itu asal pencintaan iblis. Wa khuliqa Adam min haitsu wusifalakum. Dan Nabi Adam alaihissalam ya, ini diciptakan sebagaimana yang Allah sifatkan kepada kalian. Dari apa para hadirin? Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Ya, dari tanah dari tin ya dari tin itu tanah yang eh, bercampur air ya, tanah liat seperti itu taib ini eh, dalil mengenai wujudnya para malaikat insyaallah taala kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang mengenai al iman bil malaikat mudah-mudahan yang kami sampaikan berfaedah dan kurang lebihnya saya mohon maaf wassallallahu ala nabiyina muhammad wa barik wasallim subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di iya, alhamdulillah salam. nih gimana?